yang keberapa itu? 20 pak? 21 ya? Ah, bab 21 tentang sebab kafirnya anak Adam. Jamaah sekalian, bab ini akan menjelaskan kepada kita beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan juga kenyataan sejarah tentang awal mulanya anak Adam itu menjadi kafir atau sejarah awal munculnya dosa kekafiran di muka bumi. Sebabnya adalah karena adanya pemuliaan dan penghormatan terhadap orang-orang soleh secara berlebih-lebihan. Memuliakan orang soleh, menghormati para ulama dan mencintai para wali Allah itu wajib wajib bagi setiap hamba tetapi hati-hati di situ ada pintu setan yang sangat besar kalau kita melampaui batas maka kita akan terjerumus dalam kesyirikan inilah sebab kesyirikan pertamanya terjadi sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah taala Sebelum itu Penulis menyebutkan Sebuah dalil dari Al-Quran Pada surat An-Nisa ayat ke-171 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ahlal kitabi La taghlu fi dinikum Wa la takulu ala Allahi illa al-haqqa Wahai ahlul kitab Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian Jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian Dan janganlah kalian berkata atas Allah Kecuali kebenaran Jemaah sekalian Ayat ini memperingatkan kepada kita Larangan Allah terhadap ahlul kitab Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani Orang-orang Yahudi itu Di antara bentuk kekafiran mereka Adalah menyembah Uzair Karena Uzair adalah orang yang soleh Di kalangan mereka Saking solehnya dia Mereka mengatakan Uzair itu sebenarnya anak Allah Lalu mereka sembah Demikian pula yang terjadi pada umat Nasrani. Mereka mencintai dan memuliakan Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Mereka begitu memuliakan Nabi Isa alaihissalam, tapi caranya berlebihan. Sampai akhirnya mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam. Setelah mereka mengatakan Beliau adalah anak Allah Beliau adalah satu dari yang tiga Kemudian mereka menyembah Beliau alaihi salam Jadi ini sebab Mengapa orang-orang Yahudi dan Nasrani Terjerumus dalam kesyirikan Ditambah lagi Mereka berkata atas Allah Yang tidak benar Apa maksudnya jemaah sekalian Berkata atas Allah yang tidak benar Maksudnya adalah mereka mengatakan sesuatu sebagai syariat Allah padahal itu bukan syariat Allah. Mereka mengatakan ini ajaran Allah padahal itu bukan ajaran Allah. Yang lebih dahsyat lagi adalah mereka merubah-rubah kitab. Mereka merubah-rubah Taurat, mereka merubah-rubah Injil, kemudian mereka mengatakan itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua sebab kesesatan mereka. Dua hal yang harus kita waspadai. Pertama, menghormati orang soleh secara berlebihan. Yang kedua, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Kalau kita berani mengatakan ini benar, ini salah, ini ajaran Allah yang itu bukan, padahal kita belum tahu ilmunya. Kita tidak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini sebab yang akan mengantarkan kepada kesesatan. Kemudian jemaah sekalian, kita akan sebutkan sejarah awal mulanya terjadi kesyirikan. Dan bisa kita lihat di sini seperti apa yang dimaksud menghormati orang soleh tapi dengan cara berlebihan. Kata penulis fi sahih an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma fi qoulihi ta'ala. Di dalam kitab As-Sahih, maksudnya di sini Sahih Al-Bukhari pada hadis nomor 4920 dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai beliau tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadharunna alihatakum Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Nuh ayat ke-23 Kaum Nuh itu berkata Jangan sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra Dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan terhadap wad Suwa, yaguth, ya'uq dan nasr Jamaah sekalian Inilah lima Tuhan yang pertama disembah selain Allah Tuhan yang disembah selain Allah Tuhan yang tidak berhak disembah Inilah dia yang pertama disembah manusia pertama kali. Kata Ibnu Abbas, sebelum itu terjadi, selama sepuluh abad lamanya manusia tidak seorang pun yang menyembah selain Allah. Jadi berlalu cukup lama sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam sepuluh abad. Sebenarnya bukan sepuluh abad. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan maksudnya adalah sepuluh generasi. Jadi berlalu sepuluh generasi, tidak ada seorang pun yang mempersekutukan Allah. Nanti pada zaman Nabi Nuh, baru mereka menyembah lima orang ini. Siapa mereka ini jemaah sekalian? apakah mereka ini para penjahat sehingga dijadikan Tuhan selain Allah? Ternyata tidak. Mereka ini adalah orang-orang saleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesyirikan pertama terjadi orang menyembah wali-wali Allah. Kata Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Lima orang ini adalah nama-namanya orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Lima nama yang disebutkan dalam ayat ini adalah namanya orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana mereka bisa disembah? Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim tatkala mereka wafat setan membisikkan kepada kaumnya anin sibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim buatlah patung-patung di tempat dahulu mereka biasa beribadah kepada Allah kemudian namakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka Perhatikan jemaah sekalian. Pada asalnya setan gak menyuruh mereka menyembah patung-patung tersebut. Cuma suruh buat patung dulu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka sendiri berkata, "Lau sawarnahum kana asywaq lana ilal ibadah." fasawaruhum. Andai kita bisa buat patung-patung ini, maka itu akan membuat kita lebih semangat ibadah lebih semangat beribadah. Jadi masya Allah tujuan mereka mulia. Kenapa? Karena kalau lihat orang soleh, jadi ingat ibadah mereka, kemudian mereka tambah semangat. Itu yang mereka harapkan. Maka pada akhirnya mereka buat. Ketika itu mereka belum menyembah patung-patung tersebut. Mereka masih menyembah Allah. Fafa'alu walam tobat. Mereka melakukan apa yang dibisikkan oleh syaitan dan ketika itu belumlah disembah hatta idha halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat sampai ketika mereka semuanya sudah mati yaitu satu generasi yang hidup di masa pembuatan patung itu semuanya sudah mati semua dan ilmu dilupakan mereka tidak mengajarkan kepada kepada anak-anak mereka maka pada akhirnya setan itu afwan patung-patung itu kemudian disembah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, setan datang kepada anak cucu mereka dan mengatakan, "Dahulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut." Pada akhirnya patung-patung itu disembah. Jadi yang menyekutukan Allah bukan yang membuat patung karena mereka tahu itu hanya sebuah patung, bukan sesembahan, tetapi kemudian anak cucu mereka. Ya. Wa Ibnu Qayyim dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf telah meriwayatkan tidak seorang saja dari kalangan ulama salaf dahulu. Lamma matu akafu ala kuburihim. Tatkala mereka wafat, maka orang-orang kemudian berdiam diri di kuburan-kuburan mereka. Ini sebab yang lain mengapa mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Dijelaskan oleh para ulama yang lainnya, selain Ibnu Abbas, tatkala mereka wafat, maka orang-orang berdatangan untuk beribadah kepada Allah di kuburan-kuburan mereka. Summa sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut. Summa tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian berlalu masa yang panjang. Perhatikanlah jemaah sekalian, tidak langsung disembah, tetapi berlalu masa yang cukup panjang. Barulah mereka menyembah patung-patung tersebut. Bahkan yang menyembah patung itu bukan orang-orang yang yang membuatnya, melainkan anak keturunannya dan terjadi sampai hari ini. Ya, sampai hari ini penyembah patung mayoritas di muka bumi ya penyembah patung ya subhanallah inilah kisah pertama terjadinya kesyirikan di muka bumi karena ada pemuliaan secara berlebihan terhadap orang saleh seperti apa berlebihannya jemaah sekalian sampai membuat patung-patung mereka kemudian beribadah di kuburan-kuburan mereka inilah jemaah sekalian sebab yang pertama menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan memuliakan orang saleh dengan cara membuat patung dan beribadah di kuburan-kuburan mereka pada akhirnya mengantarkan mereka kepada kesyirikan oleh karena jemaah sekalian termasuk dosa yang sangat besar membuat gambar-gambar bernyawa apakah itu dalam bentuk patung pahatan dari kayu dari batu ataukah lukisan. Ini termasuk dosa yang sangat besar sekali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar atau tukang pahat patung. Walaupun sebagian orang menganggap itu bagian dari seni, tapi itu seni yang terlarang di dalam Islam dan jual belinya juga terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli patung. Ini tidak halal. Uh, hasil yang di, yang didapatkan dari jual beli seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Dan jangan sekali-kali seorang mengatakan, mana mungkin saya mempersekutukan Allah? Karena saya tahu itu jelas-jelas patung. Mana mungkin saya sembah? Jemaah sekalian, mungkin sekarang kita bisa mengatakan demikian, tapi kita nggak tahu kejadian yang akan datang. Apakah kita akan menyembah patung itu atau tidak? Apakah kita akan terjerumus oleh syaitan untuk menyembah patung itu atau tidak? Kemudian, kalau kita selamat, bagaimana dengan anak keturunan kita? Inilah yang terjadi dahulu. Mereka menggambar, mereka tidak punya kekhawatiran Tatkala mereka buat patung-patung itu, mereka nggak punya kekhawatiran akan menyembah patung itu. Tapi ternyata mereka lupa dengan anak keturunan mereka. Anak keturunan mereka itulah sampai hari ini yang menyembah patung-patung tersebut. Iya. Dan jemaah sekalian, inilah sebab pertama terjadinya bencana terbesar di muka bumi ini, yaitu banjirnya yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam banjir besar yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan kepada kita kesyirikan dan kekufuran itu adalah sebab terbesar terjadinya malapetaka di muka bumi ini ya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Allah mengingatkan kita telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia agar Allah merasakan kepada mereka atau membuat mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka bertobat. Maka kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan banjirnya yang sangat dahsyat harusnya kita ambil pelajaran. Inilah sebab terbesar Allah murka kepada hamba-hambanya tatkala mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini betapa bahayanya mengada-ada di dalam agama. Walaupun orang yang melakukannya bermaksud baik. Nah di sini mereka pingin semangat ibadah, tapi mereka buat cara baru yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Mereka buat patung-patung dan mereka datang di kuburan-kuburan untuk beribadah kepada Allah di sana biar lebih semangat untuk beribadah. Maksudnya baik, tapi caranya salah. Maka itulah yang mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari sini adalah hendaklah kita waspada dari tipuan syaitan. Di sini syaitan itu memiliki dua tipu daya. Coba kita perhatikan lagi kisah ini. Ada dua tipu daya setan yang terbesar di sini. Bagaimana caranya dia menjerumuskan manusia? Pertama, menjerumuskan manusia secara bertahap, nggak sekaligus. Ya, makanya jemaah sekalian, ketika Allah melarang zina, maka Allah melarang semua tahapan yang mengantar kepada zina. Apa tahapan yang mengantarkan kepada zina? Awalnya adalah pandangan. Ya. Kemudian bertemu dengan wanita yang bukan mahram kemudian bersentuhan sampai akhirnya terus berdua-duaan. Jadi ada tahapan. Itu semua tahapan syaitan. Iya. Maka kita harus hati-hati. Dan seseorang itu kalau dia sudah terjerat pada pintu-pintu setan ini lebih sulit dia keluar. Maka lebih baik hindari. Bukan tidak mungkin dia keluar, tapi lebih sulit. Maka lebih baik hindari. Ini metode setan yang pertama pelan-pelan sedikit demi sedikit ya yang kedua adalah menampakkan kebatilan dalam rupa kebaikan dan ini yang paling berbahaya ini yang paling berbahaya sesuatu yang buruk ditampilkan oleh syaitan dalam rupa kebaikan contohnya di dalam hadis ini setan memberi nasihat kepada mereka untuk membuat patung-patung seakan-akan itu baik untuk mengenang mereka, untuk menghormati mereka, untuk agar supaya lebih semangat beribadah. Seakan-akan baik, padahal itu adalah kemungkaran yang besar. Setan menjerumuskan mereka untuk datang di kuburan-kuburan dan beribadah di kuburan. Supaya apa? Supaya lebih semangat ibadah. Supaya lebih memuliakan orang-orang soleh. Seakan-akan baik, karena ada alasan yang baik. Maka jemaah sekalian, dalam Islam bukan hanya alasan atau niat yang baik yang perlu kita perhatikan, tetapi juga cara yang benar. Kalau caranya salah, maka itu tidak dibolehkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus waspada hati-hati jangan sampai terjerumus di dalam pintu-pintu setan ini. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahayanya apabila kita tidak mendidik anak-anak kita. Inilah sebab terjadinya kesyirikan pertama kali. Tatkala generasi sebelumnya tidak lagi mengajarkan kepada anak-anak mereka agama yang benar, maka anak-anaknya akan terjerumus di dalam berbagai macam penyimpangan. Oleh karenanya jemaah sekalian, menuntut ilmu agama, memahami ilmu agama itu adalah termasuk pelindung kita dari berbagai macam perbuatan dosa. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Al ilmu khairun minal mal." Al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjagamu. Kalau harta kamu yang menjaganya, kamu yang repot dibuatnya. Jadi ini salah satu sisi yang menunjukkan ilmu itu lebih baik daripada harta. Tapi apa kenyataannya? Banyak orang lebih bersemangat mengejar harta dibanding menuntut ilmu agama. Iya. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kita bahwasannya setiap kesyirikan itu ada sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepadanya. Jadi harus kita hindari. Oleh karena itu, insyaallah taala di dalam kitab ini masih banyak lagi akan dijelaskan kepada kita apa saja sarana-sarana, jalan-jalan, pintu-pintu yang bisa menjermuskan kepada kesyirikan. Dan ini termasuk mengambil bagian yang cukup banyak di dalam uh, beberapa bab pada kitab ini. Pintu-pintu, jalan-jalan, sarana-sarana yang bisa menjermuskan kita kepada kesyirikan. Di dalam bab ini dijelaskan satu pintu terbesar yaitu apa? Berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang saleh oleh karena itu dalam hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat sebagaimana dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh jangan kalian memuji aku secara berlebih-lebihan sebagaimana yang diperlakukan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam aku ini hanyalah seorang hamba maka katakan saja hamba Allah dan Rasulnya akhrajahu dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim ini jemaah sekalian salah satu sebab mengapa manusia menyekutukan Allah karena memuji orang soleh secara berlebihan memuji orang soleh tapi dengan cara berlebih-lebihan itulah sebab terjerumusnya orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam maka Rasulullah SAW mengingatkan kita Kemudian beliau ingatkan kita dengan dua pujian tertinggi dua pujian tertinggi kepada Nabi Muhammad SAW apa itu? Abdullahi wa Rasuluh hamba Allah dan Rasulnya kita kalau memuji Nabi dengan mengatakan itu saja itu sudah sangat mencukupi itu sudah sangat tinggi sekali pujiannya hamba Allah dan utusan Allah hamba Allah untuk mengingatkan kita beliau manusia biasa tidak patut dipersekutukan dengan Allah kalau beliau tidak patut, maka selain beliau lebih tidak patut lagi. Kemudian Rasul Allah untuk mengingatkan kita bahwa walaupun beliau manusia biasa seperti kita juga, tapi beliau seorang rasul yang harus kita teladani. Oleh karena itu jemaah sekalian, ulama mengatakan ini dua rukun dalam beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun yang pertama bertentangan dengan sifatnya orang Nasrani dan rukun yang kedua bertentangan dengan sifatnya orang-orang Yahudi. Namun sangat disayangkan ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang mengikuti sifatnya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Orang-orang Nasrani menyembah nabi mereka, Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang muslim pun sudah ada yang menuhankan nabi mereka. Seperti dalam sebuah syair ini syair terkenal Maunya memuji Nabi Tapi berlebihan, melampaui batas Sampai pada tingkatan Menyamakan Nabi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu syair burdah Sering dibaca oleh Sebagian kaum muslimin Entah mereka paham artinya atau tidak Syairnya itu berbunyi Ya akramal khalqi Maliman aludhu bihi siwak Indah lil hadithil amam Wahai makhluk yang paling mulia tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu. Tatkala aku ditimpa musibah yang merata. Subhanallah. Dia samakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Ada lagi syair yang lain yang mengatakan ilmu yang engkau miliki meliputi ilmu Allahu wal qalam. Ilmu tentang catatan takdir. Padahal hanya Allah yang mengetahui ilmu tersebut yang Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya. Yeah. Sampai-sampai kata para ulama, penyair ini tidak menyisakan bagi Allah sedikit pun atau dia menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal guluwa wa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu." Hati-hatilah kalian dengan sifat melampaui batas karena yang membinasakan generasi sebelum kalian adalah sifat tersebut. Hadis yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un." Binasalah orang-orang yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Qalaha thalathan, beliau mengucapkan ini sebanyak tiga kali. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi demikianlah jemaah sekalian, berlebih-lebihan itu adalah perangai yang tercela yang bisa menjerumuskan kita di dalam berbagai macam perbuatan dosa. Dan berlebih-lebihan itu bentuknya ada macam, ada banyak macamnya dan pada banyak uh, sisi kehidupan atau sisi ibadah. Maka diantaranya yang disebutkan di sini hanya satu, yaitu berlebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan. Silakan. Yang pertama tentang jual beli boneka. Iya. Kalau boneka itu membentuk persis seperti makhluk yang bernyawa, maka ini terlarang. Ini terlarang. Iya. Kalau tidak seperti makhluk yang bernyawa, maka tidak apa-apa. Dan jemaah sekalian, uh, kategori makhluk bernyawa itu kategori makhluk bernyawa telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda as-suratul ra'su hakikat gambar bernyawa itu adalah bagian kepalanya jadi kalau ada kepala walaupun enggak ada badan maka itu dihukumi sebagai gambar bernyawa. Ada badan, nggak ada kepala, maka itu tidak dihukumi sebagai gambar bernyawa. Iya. Jadi itu apa namanya ukurannya. Ya kecuali tentunya kalau apa namanya gambar wanita yang membuka aurat, maka tentu saja tidak dibenarkan walaupun nggak ada kepalanya. Iya. Kemudian Konsekuensi yang lainnya kalau kita memiliki gambar-gambar bernyawa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kalbun." Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar bernyawa, tidak pula yang terdapat padanya anjing. Kata para ulama, maksudnya di sini adalah malaikat rahmat. Ya, malaikat maut tetap masuk ya. Ya. Malaikat rahmat. Malaikat yang Allah utus membawa rahmat Allah. Mereka nggak mau masuk rumah-rumah yang seperti ini. Dan juga di satu sisi Nabi SAW mengatakan yudahiuna bi khalqillah. Orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa itu Seakan-akan mereka menyaingi ciptaan Allah Jadi ada beberapa sisi yang menunjukkan Mengapa itu adalah dosa yang sangat terlarang Iya Adapun boneka yang dibolehkan Kalau tidak membentuk gambar bernyawa secara persis Terutama di bagian kepalanya Iya Jadi nggak boleh dibuat persis Sama dengan makhluk hidup Iya Wallahu alam. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Ulang tahun. Baik. Jadi tentang mengikuti kegiatan ulang tahun, acara ulang tahun. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan Ulang tahun bukan tradisi kaum muslimin Bukan tradisi kaum muslimin Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua bentuk perayaan tahunan. Satu hari yang kita rayakan berulang-ulang setiap tahun atau lebih dari setahun atau kurang dari setahun Intinya, setiap hari itu datang kita rayakan. Maka semua bentuk perayaan seperti ini telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau tidak melarang di dalam hadis tersebut bukan ulang tahun yang dilarang, tetapi semua perayaan yang dilakukan berulang-ulang. Sebagaimana dalam hadis Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, para sahabat memiliki dua hari perayaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua bentuk perayaan apapun selain daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Iya. Maka ini menunjukkan kepada kita hal itu tidak dibolehkan. Kemudian di satu sisi hal itu juga menyerupai orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tradisi mereka. Mereka merayakan hari lahir mereka. Mereka merayakan hari lahir orang tuanya. Mereka merayakan hari lahir pemimpinnya, negaranya, bahkan Tuhannya pun ya, dirayakan hari lahirnya. Kapan itu? Setiap tanggal 25 Desember ya, hari Natal itu merayakan hari lahir Tuhan menurut mereka. ya. Jadi itu tradisi mereka, jelas ya. Itu tradisi mereka, bukan tradisi kaum muslimin. Dulu ada kakek-kakek yang bicara sama saya. Dulu di Indonesia nggak pernah ada yang merayakan ulang tahun. Yang pertama merayakan ulang tahun di Indonesia adalah penjajah Belanda. Ya. Baru diikuti oleh orang-orang Indonesia. Itu kata beliau. Jadi itu memang tradisi mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa itu terlarang? Karena kalau kita menyerupai mereka, itu sama saja kita punya sikap loyal kepada mereka. Iya. Dan ini sangat membahayakan akidah kita. Kalau kita punya sikap loyal kepada orang kafir, menyerupai mereka saja terlarang, apalagi mengangkat mereka menjadi pemimpin kita.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 Akhirnya saya memahami bahwa eh, tulisan seperti itu membuat kita secara tidak langsung akhirnya membuat simbol Allah dan Rasulullah. Akhirnya anak turunkan. Cuma terus terang saja masih ada rasa apa ya? Sehingga menyimpannya pun mau dirusak juga kita agak takut takut sebenarnya jadi kayak masih menganggap seolah-olah itu Allah gitu ya akhirnya ya udah dengan sangat terpaksa disimpan tapi tidak berani juga saya merusak baik pertama menempelkan atau menggantung tulisan Allah dan Muhammad di rumah kita hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula oleh para sahabatnya, tidak juga oleh generasi tabi'in, tidak juga oleh para ulama, imam yang empat dan yang lainnya. Ya. Jadi lebih baik kita tidak melakukannya. Ya. Karena apapun yang kita lakukan, hendaklah kita mencontoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam agama kita ini. Kemudian yang kedua, Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, orang yang apa namanya menyandingkan nama Allah kemudian di sampingnya nama Muhammad maka ini sama saja termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada orang yang mengatakan kepada beliau, "Aja'al tani lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Atau orang itu mengatakan terlebih dahulu, "Masya Allah wa syi'ta." Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah?" Artinya apa? Walaupun orang itu nggak bermaksud menjadikan Nabi sebagai tandingan bagi Allah, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap ucapan yang seakan-akan di situ menunjukkan beliau sebanding dengan Allah. Iya. Oleh karena itu, semua perbuatan kita juga yang menunjukkan seakan-akan Nabi sebanding dengan Allah, maka itu harus kita jauhi. Termasuk kata Syekh, kita apa namanya mensejajarkan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan setara sebanding ya tapi jangan ada yang mengatakan kalau begitu turun sedikit yang namanya Muhammad ya tidak juga sebab tadi sudah kita katakan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi lebih bagus untuk tidak melakukannya wallahu alam Sama, sama. Ya, nggak ada contohnya. Nah, nggak usah tunjuk itu. <laughs> Silakan Pak. Gimana Pak? Sheikh Abdul Qadir Jailani. Baik. Sheikh Abdul Qadir Jailani Beliau adalah seorang ulama Islam Salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah Dan beliau seorang ahli fikih juga Dari mazhab Hambali Dari mazhab Hambali Fikih beliau Tetapi manusia Setinggi apapun ilmunya Tetap saja manusia biasa kadang bisa benar, kadang salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah tidak boleh kita ikuti. Iya. Ada sebuah penelitian yang ditulis sebagian ulama bahkan ada yang dijadikan sebagai disertasi doktor tentang Syekh Abdul Qadir Jelani. Iya. Yeah. Kesimpulannya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini seorang ulama Islam dan seorang yang soleh. Dan beliau memang dianugerahkan karomah oleh Allah. Sebagaimana ulama yang lainnya juga selain beliau banyak yang dianugerahkan karomah. Iya. Tetapi banyak sekali ajaran-ajaran yang hanya mengaku-ngaku ajaran beliau. Itu yang jadi masalah. Ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam, dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka mengatakan itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jelani. Padahal mereka nggak bisa membuktikan itu betul-betul datang dari Syekh Abdul Qadir Jelani atau tidak. Bahkan mereka bisa buktikan sekalipun kalau ternyata itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan ajaran Islam. Iya. Jadi kesimpulannya Syekh Abdul Qadir Jailani memang seorang yang soleh Namun beliau bisa benar dan bisa salah Kalau benar kita ikuti, kalau salah tidak kita ikuti Walaupun yang mereka akui sebagai ajaran beliau Kebanyakannya itu bukan ajaran beliau Hanya mengaku-ngaku saja Ya, Namun yang harus jadi inti Patokan kita adalah Kalaupun benar Misalkan ada zikir ada amalan, katanya dari Syekh Abdul Qadir Jelani Kita lihat dulu apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai, maka tidak boleh kita ikuti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Ya, jadi dari siapapun. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita bandingkan keutamaan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan imam yang empat, beliau tidak ada apa-apanya. Ya, ini imam empat yang luar biasa. Ilmunya begitu bermanfaat bagi kaum muslimin dan kesolehannya luar biasa. Tingkatan kewaliannya lebih tinggi, jauh di atas Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan sahabat tentu tidak ada apa-apanya imam yang empat saja semuanya berpesan kalau kami salah jangan ikut kalau pendapat kami bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah buang jangan diamalkan bahkan ada yang lebih keras lagi sampai mengatakan enggak halal tidak halal orang mengikuti pendapatku sampai dia cocokkan dulu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu pesan imam yang empat. Tidak boleh fanatik terhadap mereka, apalagi kepada Syekh Abdul Qadir Jelani. Iya, demikian wallahu alam. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanaka Allahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh